Alhamdulillah kita akan melanjutkan materi minhaj al-firqatul najiyah taifah al-mansurah at-taklidul a'ma yaitu taklid buta Syekh Muhammad bin Jamil Zainuh rahimahullahu taala di dalam judul taklid buta ini beliau menyebutkan dalil firman Allah taala dalam surat Al-Maidah ayat 104 قال رحمه الله وقال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون نعم الله سبحانه وتعالى taala berfirman Wa idza qila lahum apabila dikatakan kepada mereka al-musyrikun Ta'alau ila ma anzalallahu ila rasul Kemarilah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah wa ila rasuli dan kepada rasulnya qalu Haula al-musyrikun mereka menjawab hasbuna ma wajadana alaihi abaana. Cukup bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Ma wajadana alaihi abaana. Ya, kami mencukupkan dengan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sedikit pun wa la yahtadun dan mereka tidak diberi hidayah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya di sana ada suatu kaum yang mereka taklidul a'ma yaitu taklid buta ya tidak mau tunduk dengan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya justru mereka berbangga dengan apa yang ada pada nenek-nenek moyang mereka sekalipun walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an Sekalipun nenek moyang mereka itu tidak punya pengetahuan sedikit pun. Li'annahum nah, juhal. Karena mereka jahil. Wala yahtadun. Apalagi mereka bukan yang mendapatkan hidayah dari Allah. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menjelaskan. Yukhbirun Allah an halil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang keadaan musyrikin. Hinama qala lahumur rasul. Ketika Rasulullah mengatakan kepada mereka ta'alu ilal Qur'an wa tauhidullah wa du'aihi wahdahu. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Al-Qur'an dan kepada tauhidullah ya, mentauhidkan Allah wa du'aihi wahdahu dan berdoa hanya kepada Allah semata. Kemudian faqalu kemudian mereka menjawab yakfina aqidatul aba cukup bagi kami keyakinan yang ada pada nenek moyang kami. Akidah nenek moyang kami. Subhanallah. Ya. Ini taklidul a'ma ini sifatnya musyrikin. Mereka tidak mau ya dalil, tidak mau nas walaupun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang menyampaikan adalah seorang rasul, mereka masih apa? mengedepankan atau berbangga dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Inilah yang dikatakan taslidul ajda taklidul aba ya. Nah, taklid kepada nenek moyang, kepada bapak-bapak mereka. Faradda alaihimul Qur'an qailan. Kemudian eh, Al-Qur'an membantah mereka dengan menyatakan inna aba'akum juhal. Sesungguhnya nenek moyang kalian itu orang-orang bodoh, jahil. Nah, layaklah ya'lamuna tidak mempunyai sedikit pun ilmu. Nah, tidak mempunyai sedikit pun ilmu, layaklah ya'lamuna tidak punya pengetahuan sedikit pun. Nah, di disebutkan tentang keadaan ya nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka. Walam yahtadu ila tariqil haq dan mereka itu belum mendapatkan hidayah kepada jalan yang hak. Nah, ini Ya, Al-Quran menjelaskan tentang keadaan nenek-nenek moyang mereka yang dijadikan panutan. Padahal mereka layak ya'lamuna syai'an minad din. La ya'lamuna syai'an minal akidah. Ya. Nenek moyang mereka tidak tahu tentang perkara agama, tentang perkara akidah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, faedah yang kedua dari ayat yang kita baca tadi. Inna kathiran minal muslimin waqa'u fi hadat taklidil a'ma. Sesungguhnya kebanyakan dari kaum muslimin mereka terjatuh pada apa? Yaitu taklid buta ini. Nah. Taklid buta. Apa bahasa bahasa lain taklid bahasa Indonesia apa? Fanatik buta, ya, san Ya, fanatik buta. Jadi dituntun kemana ya ikut, itu fanatik buta. Digeret ke kanan ke kiri ya layak lamun karena nggak tahu apa-apa. Ya. Nah, itu nah, taqlidul San barokallahu Jadi ibarat orang buta dituntun. Ya, ke kanan ya ikut ke kanan loncat ya ikut loncat nah, <laughs> eh, belum kali belum kali nah ini taklidul a'ma ah, seperti orang buta yang dituntun ya ya dia ikut siapa yang menuntun dia nah barakallahu fikum Nah, itu ahadud doa. Kemudian Syekh menyebutkan, sungguh aku mendengar salah satu doa seorang da'i. Yakhtub fi muhadarah. Dia berkhutbah di muhadarah. Berbicara di muhadarah. Qailan dengan mengatakan, Hal kana aba'ukum la ya'lamun. Annallaha lahu yad. Nah, tidakkah Bapak-bapak kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya yad ya, punya tangan. Nah, yahtaju bi abaihi ala alal inkar. Ya. Nah, doa apa uh, dai ini nah menginginkan kepada bapak-bapak mereka itu supaya mengingkari ya supaya mengingkari Allah itu tidak punya tangan maksudnya. Jadi dai ini ya agar bapak-bapak mereka yang mendengarkan muhadharahnya ini ya, mengingkari Allah nggak punya tangan maksudnya itu. Jadi maunya disuruh taklid dengan dia. al Quran azbata dzalika fi qaulihi ta'ala min an khalqi Adam. Sebagaimana Al-Quran telah menetapkan tentang hal itu yaitu Allah mempunyai tangan ya di dalam firman Allah taala tentang penciptaan Adam yaitu dalam firman Allah surat Sad ayat 75 Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud? Wahai, siapa ini? Iblis. Lima khalaqtu biyadai. Kepada ciptaanku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Nah, ini. Jadi Allah mempunyai tangan, ya. Bagaimana disebutkan dalam banyak ayat bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Sementara orang-orang Yahudi disebutkan di dalam ayat mengatakan Wa yahud yadullahi maghlula. Orang Yahudi mengatakan kedua tangan Allah itu terbelenggu. Nah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wala tushbihu yaduhu yadu makhlukatih Dan tidak boleh seorang itu menyerupakan kedua tangan Allah dengan tangan makhluknya. Likaulihi ta'ala Ya. Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai'un, wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Dan dialah maha mendengar, maha, lagi maha melihat. Nah. Yang ketiga, wa hunaka naw'un akhar minat at-taqlidid dar. Di sana ada jenis yang lain dari taklid ad-dor. Hua yaitu taklidul kufar. Fil fujur. sufur Wal libas. Wal libasud dayik. Nah. Jadi di sana ada taklid yang membinasakan. Yaitu taklid fanatik kepada orang-orang kafir. Dalam kefajiran mereka ya mencontoh perbuatan jelek mereka. Senang dengan gaya-gaya orang kafir. Nah, walibas doyib, pakaian-pakaian ketat, ya. Orang kafir suka ya pakaian ketat ya. Nah, pamer body itu suka mereka. Nah, eh? Press body katanya bengkel, ya. Press body. Suka mereka. Nah, wali walibasud dayik. Akhirnya apa? Umat ini, ya bahkan sebagian saudara kaum muslimin, Allah hidayah lahum, ya, senang, ya, wah diproduksi karena itu tadi, ya, taklidud dor, taklidul kufar, ya, ikut-ikutan orang barat, ikut-ikutan orang kafir, apa yang mereka pakai suka, akhirnya ikut beli, Ya, mereka ketika melihat, oh bagus ya, nah, kepingin nyoba. Nah, ya memang beda, mereka kulit putih, ya. Nah, kelihatan memang menarik dari satu sisi, ya. Mas Allah selama akhirnya ya ikut-ikutan. Nah, Allah misalnya padahal ya ini disebutkan taklidud doa fanatik yang membinasakan, yaitu taklidul kufar. Nah, Walaitana qalatnahum fil muhtara'at. Kalau seandainya kita itu mengikuti mereka, orang kafir, dalam hal fil muhtara'at, dalam pengetahuan teknologi, nah, an-nafi'ah, yang bermanfaat, kasona irat wa riha, mimma yufiduna ya dan yang lainnya dari apa yang bermanfaat bagi kita ah, ini bagus nah ya mereka punya keahlian apa ya punya teknologi apa kemudian kita tiru nah itu bagus ya mereka buat pesawat tempur kita buat ya Wong kita punya bahannya di sini banyak ya materi apa materialnya banyak di Indonesia. Buat ya. SDM ya bisa, SDM dikirim ke sana. Nah, belajar. Bayar berapa? Bayar aja. Nah, cuma bayar satu orang, dua orang. Ya, kita bisa bikin pesawat tempur banyak nanti dari dua orang itu. Nah, ini. Tapi kalau yang ditiru, yang diikuti adalah ya perbuatan kefajiran mereka, kefasikan mereka, ya perbuatan apa? Fuhsya, eh, yang fahisha, yang rendahan. Nah, nasallallahu salama. Ya. Kita melihat gaya-gaya anak muda ini mirip dengan gaya-gaya mereka. Ya. Telinganya dilubangi, dibor ya. Dibor. Nah, nggak tanggung-tanggung itu sampai apa itu mata uang uang seribu itu masuk di sini. Masya Allah ini buat nyimpen uang apa ya? Telinga ini, ya. Masya Allah. Ya, terus di hidungnya ini dilubangi gitu, nah, ya dikasih nah, dikasih cincin kecil. Gitu. Nah, Allah mustahil. Mereka ditato, ya, ditato tubuhnya. Nah, kemudian mereka disemir ya Wallahu alam kalau orang kafir kelihatannya jarang nyemir rambut, mungkin karena rambutnya pirang sana. nah, tapi kita ya maunya niru ya kan akhirnya hmm, ikut semir pirang. Nah, barakallahu fikum. Ini musibah ya, Pak. Ya. Dalam hal pakaian, dalam hal mungkin itu tadi apa yang ada pada mereka mereka ikut-ikutan taklidul kufar, taklidul dar. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh dengan suatu kaum, maka minhum mereka apa? digolongkan dengan kaum tersebut. Nah, tasyabbuh dalam akidah, ya dengan suatu kaum akidah apa misalkan majusi minhum dikelompokkan dengan majusi ya, tasyabu dalam akidah dengan <clears throat> nah seperti orang-orang syiar rafidah maka disamakan Tasabu dalam hal pakaian disamakan dengan eh, siapa yang mereka ikuti itu nah maka tasabu ini haram ya haram Tasabu boleh nah, tetapi apa yang dibolehkan adalah tasabbuh nah bisunnatir rasul bisolihin. Nah, itu yang boleh ya. Bil mukminin tasabbuh kepada orang-orang soleh, tasabbuh ya kepada apa yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari apa? Jabaliyah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa. Ya. Misalkan Rasulullah dulu pernah rambutnya panjang. Ya, kita uh, ada orang yang ya cobalah saya kepingin rambut panjang sesekali. Nah, walaupun itu bukan sunnah, ya. Sempat ada yang mengatakan rambut panjang sunnah karena Rasulullah rambutnya pernah se saat bahu ini. Nah, itu bukan, itu dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, nah pernah berambut panjang seperti itu. Nah, dan itu bukan termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pernah dilakukan Rasulullah. Nah, dengan orang-orang soleh, nah, ini masru, ya, disyariatkan. Nah, tasabu bila ulama ini juga boleh, ya, ketika itu memang membantu dia untuk dia lebih nam takwa, lebih bertakwa, lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian faedah berikutnya yang keempat, kasirun minan nas takul lahu qala Allah qala Rasul fayaqulu qala Syekh. Kebanyakan manusia ketika dikatakan kepadanya qala Allah qala Rasuluhu ya, fayaqul justru dia mengatakan qala Syekh. Nah, jadi dia berbangga dengan apa yang dikatakan kepada apa? Syekhnya. Nah, kalau sekarang mungkin ya uh, ustadz saya. Nah, Ustad saya. Nah, padahal sudah ada kalau Allah ada nas ya ayat ada hadis tapi dia masih Ustad saya katanya Ustad saya sini, nah ya, kata kiai saya nah, nah apa cari kiai katanya nah, nah, ini termasuk apa taklid ya taklid taklidul a'ma Alam yasma'u qauluhu ta'ala. Tidakkah mereka itu mendengar firman Allah Ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu. Janganlah kalian itu mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih. Apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya. Nah. La taqaddamu qawlu ahadin ala qawlillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului salah seorang dari kalian mendahului ya uh, uh, kepada ucapan seseorang atas ucapan Allah dan Rasulnya. Nah, dan ini pernah terjadi di masa-masa sahabat. Qala Ibnu Abbas, arahum sayuhlikun. Aku qala Nabi shallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakar wa Umar. Nah, hampir-hampir saja aku melihat mereka ini binasa kata Ibnu Abbas. Aku lukalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengatakan Nabi bersabda. Wayakulun kala Abu Bakar wa Umar. Sementara mereka mengatakan kata Abu Bakar, kata Umar. Lebih mendahulukan siapa? Abu Bakar dan Umar. Sementara Ibnu Abbas mengatakan kaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kata Ibnu Abbas, arahum sayuhlikun. Ya. Berhampir saja aku melihat mereka ini binasa. Dikarenakan itu tadi. Ya. Nah, lebih mendahulukan ucapan seseorang daripada qala Allah, qala Rasul. Inilah ya akidah, inilah manhaj ahli sunnati wal jamaah al-firqatin najiyah. Tidaklah kita boleh mendahulukan ucapan seorang pun atas apa yang Allah firmankan, apa atas apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ahli sunnati wal jamaah mendahulukan Alkitab was sunnah dan akwal as-salaful ummah. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Eh, di sini ada satu bab lagi, ya, materi atau judul la taruddul haq jangan kalian itu menolak al haq ya jangan kalian itu menolak al haq nah kita selesaikan insyaallah baik itu tadi tentang taklidul amma sekarang masuk kepada taruddul haq la taruddul haq jangan kalian menolak al-haq kebenaran. Laqad arsalallahu ar-rusul linnas ar-rusula linnas wa amarahum bid-da'wah ila ibadatillah wa tauhidih walakin aktsara aktsara al-umami kadzabu ar-rusula wa raddu al-haq alladhi da'u ilayhi wa huwa at-tauhid fakana akibatahumud dammar. Nah, Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya kepada manusia wa amarahum bid'awah dan Allah memerintahkan ya untuk berdakwah kepada mereka kepada manusia ila ibadatillah untuk beribadah kepada Allah wa tauhiduh dan untuk mentauhidkannya lakin aktsarul umam akan tetapi kebanyakan umat ini kadzabur rusula mereka apa mendustakan rasul tersebut. Nah, waraddu al-haq dan menolak al-haq alladzi da'au ilaih yang didakwakan kepadanya wahwa tauhid. Nah, yaitu tauhid. Maka akibatahum damar, maka kesudahan mereka akibat ya adalah kebinasaan. Qala sallallahu alaihi wasallam لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ثم قال الكبر بتر الحق وغمض الناس رواه مسلم Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang di dalam kolbunya ada sekecil zarrah dari sifat kibr. Thumma kemudian Rasulullah menjelaskan makna kibr batarul haq wa hamtunna Yaitu apa? Batarul haq menolak al-haq, taradul haq membuang al-haq, membuang kebenaran, mencampakkan kebenaran. Wa hamtunna dan merendahkan manusia, meremehkan manusia. Nah, Batarul haq raddul haq. Ya. Batarul haq itu menolak al-haq. Ghamdun nas ihtiqarahum. Meremehkan, merendahkan. Nah, kita dilarang ya, karena tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang di dalam kalbunya ada sifat kiber. Nah, kiber itu ada dua arah. Sombong kepada Allah dan kepada manusia. Kalau kepada Allah dia taradul hak ya batarul hak yaitu menolak al hak kalau kepada manusia istiqorohum meremehkan nah jadi sombong itu bukan berarti orang yang eh, ketika berjalan nggak tolak-toleh oh ini sombong ini nah ya oh ini eh, ketemu saya kok nggak nggak nyapa ya anu nah Nah, bukan itu makna sombong. Ya, jangan jangan keliru memaknai orang, wih ini orang sombong sekali ya. Ketemu saya kok nggak ini." Oh, baru pakai motor baru. Nah, baru ngerayan jadi dia tegang kan. Nah, bisa jadi kan tegang jadi nggak ngebel, nggak salam. Nah, karena dia khawatir motornya baru. Kalau tolak-tolak nanti nabrak. mau <laughs> nabrak nanti. Nah, Barakallahu fikum. Nah, makna kiber itu menolak al-haq dan merendahkan manusia. Nah, jadi ada dua arah, kepada Allah, kepada manusia, kepada manusia itu merendahkan, meremehkan. Nah, yang paling besar ya yaitu ketika seorang itu menolak al-haq. Nah, ketika menolak al-haq. Nah, jadi mereka juga disebut sombong. Nah, kamu itu sombong ya. Nah itu. Hmm. Kenapa sombong? Ya kamu kemarin ketemu saya pas-pasan sama saya kok enggak. Ah, itu bukan sombong mas itu. Bisa jadi dia nggak bisa apa nggak nggak nyapa mungkin sakit gigi ya kan sariawan. Nah, nah karena salah itu ya. Dijelaskan sama Rasulullah al-kibr batarul haq wa ghamtun Sombong itu menolak al-haq sudah jelas-jelas. Ini loh firman Allah, ayat. Ini loh sabda Rasul. Nah, tidak mau tunduk. Ya. Atau makna yang lain. hamtunas nas Ya. Ada saudaranya yang lebih rendah dari dia, dari mungkin kemampuan, ilmunya, atau mungkin dari sisi kemampuan e, duniawinya, ya, lebih rendah. Nah dia meremehkan, merendahkan saudaranya. Saya ini keturunan ningrat, kamu itu orang melarat. Nah, <laughs> nah ini. Jadi, nah ini makna istiqomah. Nah, itu baru sombong. Ya. ini Barakallahu fikum. Sampai-sampai apa? Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ayakuna yuhibbu thawbuna uh, thawbuna hasanan wa na'luna hasanan. Ya, di antara kami ada yang suka pakaian kami itu bagus, sandal sandal kami bagus. Nah, hal hadza hiyal kiber, apakah ini termasuk sombong kesombongan? Rasulullah mengatakan batarul haq wa ghamtun nas. Al kiber batarul haq wa ghamtun nas. Jadi nggak ada kaitannya dengan pakaian bagus, sandal bagus, nggak ada kaitannya. Nah, mobil bagus. Kalau sekarang mungkin mobil bagus, kendaraan bagus, sepeda motor bagus, nggak ada itu. Ya, tapi ada dua. Batarul hak, khamtun nas. Nah, kecuali kalau dia mungkin pakai baju bagus itu di samping orang yang bajunya compang-camping. Nah, dia gerak-gerakkan bajunya. Gitu. Nah, iya. Nah, terus disandingkan, dijajarkan Iya. <laughs> iya. Nah, atau ketika ada yang dekat, jangan dekat-dekat ini baju baru. ya, <laughs> ya. nanti kena kena bakteri. <laughs> nah, nah itu baru sombong karena ada unsur apa? merendahkan. Nah, iya, kalau hanya sekedar pakai baju bagus, sandal bagus, nah enggak apa-apa. Ya. Jadi yang pakai sandal sandal bagus. Jangan dipakai ketika hari raya saja. <laughs> nah, tidak apa pakai aja. Nah, jangan wah nanti dikira sombong saya nih. Nah, teman-teman pakainya sandal swallow. Nah, tidak apa-apa pakai aja. Nah, ya. Sandal itu kan juga menjaga anggota tubuh kita untuk terhindar dari terkena duri, tersusuk, benda tajam. Nah, Kemudian disebutkan oleh Syekh faidah berikutnya tentang barat eh, naam tarot had. Fa'ala hadha la yajuzu lil mu'min ay yaruddal haq wan nasiha. Maka <clears throat> kewajiban ya terkait hal ini tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menolak al-haq dan menolak nasihat hatta la yatashabbahu bil kufar, sehingga tidak dia dianggap menyerupai orang kafir hatta la yaqau fil kibr sehingga dia tidak dianggap orang yang sombong nah allazi yamna'u sahibahu dukhulil jannah yang bisa menghalangi seorang masuk ke dalam al jannah wal hikmah dhalatul mu'min Ainama wajadaha taqta'uha. Nah, dan hikmah di sini ya, rasanya seorang muslim, seorang mukmin dia harus tunduk ya. Tunduk kepada apa yang dia dapati dari nasihat, dari apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan kalau seorang itu sudah tawadu bilhak ya karena tawadu itu lawan dari apa kiber jadi anda harus tahu nah, di sana ada kiber di sana ada tawadu nah kalau tawadu at tazallul wal istislam lillah alal haq nah fima baina abdihi wa rabbih itu makna tawadu yaitu seorang yang menundukkan dirinya, menyerahkan dirinya lillah hanya kepada Allah alal haq dalam perkara kebenaran. Fima baina abdihi wa rabbi, baik antara sesama dan kepada Rabbnya. Nah, ya, kalau kiber batarul haq, seorang itu menolak kebenaran, waham tunas dan merendahkan manusia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang mempunyai sifat tawadhu. Bahkan apa? Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad disebutkan di dalam hadis, "Na'am innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku kata Nabi Muhammad agar kalian itu bertawadhu. Nah. Nah, hatta ay hatta la yabghiya ahadun ala ahadin sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan antara nah, menyombongkan dirinya kepada yang lainnya wa hatta la yafqara ala ahadin ah, ahadun ala ahadin sehingga tidak ada yang merendahkan seorang dengan yang lainnya nah ini makna tawadu ya supaya seorang tidak menyombongkan dirinya atas yang lain dan merendahkan enam yang lainnya. Bahkan ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar bersikap tawadu. Nah, <clears throat> Allah ayyuinana ala tawadu ya ikhwan. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah menolong kita, membantu kita untuk mempunyai sifat tawadu. Nah, karena tawadu ini lawan dari kibir. Ya, tawaduk seorang di atas al-haq. Ketika seorang salah, datang nasihat, itu salah. Nah, antum e, berdosa, terjatuh kepada perbuatan maksiat, kemudian dinasihati, kemudian dia terima nasihat itu. Nah, ya, taubat kepada Allah. Maka ini sifat tawaduk. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadu alillah rofa'ahu. Barang siapa yang tawaduk karena Allah, Allah akan mengangkat dia. Nah, ya, sifat tawaduk justru akan mengangkat seseorang, memuliakan seseorang, mengangkat derajat seseorang. Adapun sifat kiber justru akan menghancurkan seseorang, ya, sampai-sampai dinafikan. Nah, mangka mangka nafi kalbihi misqalu dzarratin min kibr, nah la yadkhulul jannah. Ya, tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang di dalam kolbunya ada sekecil zarrah perbuatan atau sikap kiber. Nah, kemudian al ikhwa wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Yang berikutnya, walihada yajibu kubulil haq min ay insanin kana hatta min syaitan. Nah, Mundur ya ikhwan. Ya. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk menerima al-haq dari siapa datangnya sekalipun dari setan. Nah, faqad warada anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a Abu Hurairah harisan ala baitil mal. Ya, telah warid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah e, memandatkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal. Faja'ahu sarikun liyusarriqa faqabaidu alaihi Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemudian datang pencuri dan akhirnya ketangkap sama Abu Hurairah. Ya. Faja'al sarik Naam yurajjuhu wa yaskau dha'fahu fatarakahu. Kemudian eh, pencuri ini minta maaf, kemudian mengeluh ya menyampaikan dia ini orang yang nggak punya ini ini ini akhirnya apa dimaafkan sama Bura dilepas nah, fatarokahu hema ada maratan sanya kemudian datang lagi dia nyuri lagi ya ditangkap lagi fakobado alaihi dipegang dibelenggu diikat ya kemudian dia yaskau dakfahu kemudian dia mengeluh tentang dia ini orang miskin ini saya orang fakir nggak punya apa-apa ini, ini akhirnya kasihan Abu Hurairah dilepas lagi faja'a marratan thalitha kemudian apa datang ketiga kalinya faqabadu alaihi wa qala lahu nah ya diikat sama Abu Hurairah kemudian berkata dia pencuri ini nah eh, bukan faqala kemudian Abu Hurairah ya, menyampaikan kepada pencuri ini la ar'anam la arfa'unaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pencuri ini. Nah, faqala kemudian pencuri ini ya menjawab, "Da'ni. Jangan, jangan. Fa inni u'allimuka ayatun minal Qur'an." ya pencuri ini jangan-jangan laporkan saya kepada Rasul jangan. Nah, aku akan mengajarimu satu ayat dari Al-Qur'an, "Idza qara'taha la ke syaiton. Jika kamu membacanya, kamu tidak akan didekati oleh syaitan. Nah, qala, "Mahya?" Nah, Abu Hurairah kan semangat dalam ilmu. Mahya, sebutkan ayat Al-Qur'an yang apabila dibaca syaitan tidak mendekat. Nah, kemudian ya pencuri tadi e, memberikan ayat itu. Qala ayatul kursi, ya baca ayat kursi. E, fatarakahu wa qassa Abu Hurairah. Kemudian e, Abu Hurairah tadi melepas ya pencuri tadi. Nah, kemudian fatarakahu wa qassa. Kemudian Abu Hurairah mengkisahkan kepada Rasulullah Ma'roa apa yang disaksikan oleh Abu Hurairah. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atadri man takallam?" Kamu tahu apa yang siapa yang berbicara kepadamu tadi? Innahu syaitan. Nah, sesungguhnya dia itu syaitan, ya. Nah, Saddaqaka wa huwa kadzub ya ketika itu dia jujur kepadamu tetapi dia pendusta Nah, rawahul Bukhari. Ya. Rawahul Bukhari. Nah. Ini ya ya bukan eh, apa namanya? menerima ya nasihatnya setan apa bisikan setan bukan. Jadi nah, ketika yang disebutkan itu ayat ya dan Abu Hurairah hafal Al-Qur'an. Oh iya ini. Ya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah ya betul itu ya ayat itu adalah untuk menjauhkan seorang dari syaitan ayat kursi nah ya warahmatullahi Uh, eh, Al-Muhim bahasanya nasihat ketika datang sekalipun datang nasihat itu dari anak kita ya maka kita terima dari orang yang mungkin kita anggap dia bukan penuntut ilmu tapi Masya Allah ini nasihatnya bagus. Ya. Nah, jadi dari orang tua, ya mungkin ketika e, berbincang-bincang, berbicara sama kita, kemudian nasihati kita. Nasihat itu bagus, ya. E, semakna dengan hadis Rasul misalnya. Maka kita terima. Nah, nah barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Al ilmu indallah wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.